Thank you. شئت فلا تنتظر الصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك ومن فراغك لشغلك ومن شبابك لهرمك ومن غناك لفكرك البدار البدار قبل الفوات إنما أنت عرضة الآفات dalam hadis ini dari perkataan Abdullah bin Umar Beliau berkata, "Ida asbahta." Jika kamu ada di pagi hari, fala tantadhiris masa, maka untuk beramal soleh, untuk bertobat, jangan menunggu sore hari untuk melakukannya. Wada amsaita dan jika kamu ada di sore hari, Fala tantadhiris sabah, maka jangan menunda untuk beramal soleh, untuk bertobat ada di pagi harinya. Artinya segera saat itu pula langsung laksanakan karena belum tentu masa depan itu menjadi waktu bagi kamu. Mungkin saat itu datang dan kamu sudah tergolong min ahlul kubur, golongan ahlul kubur wala turajji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi maka janganlah sekali-kali kamu menunda berbuat baik esok hari akan aku lakukan mungkin esok hari datang sedangkan kamu sudah tinggal di liang lahat kamu karena itu jangan menunda-nunda amal menunda-nunda amal itu berarti tulul amal merasa dirinya masih panjang umur siapa orang yang merasa dirinya masih panjang umur jelek amalnya nggak semangat dirinya untuk beramal soleh mantala amalu sa'a amalu siapa orang panjang angan-angannya maka akan jelek perbuatannya wa min hayati kalimautik dan ambillah dari bagian hidupmu untuk matimu. Kehidupan kamu ini gunakan untuk kemanfaatan setelah matimu. Anggota badannya kamu sekarang ini bergerak, beraktivitas, masih mampu. Kaki kamu bisa berjalan ke masjid Lisan kamu bisa membaca Al-Quran, berzikir dan beristighfar. Mata kamu bisa digunakan membaca Al-Quran, memandang wajahnya orang soleh. Telinga kamu bisa mendengarkan nasihat. Kamu masih diizinkan oleh Allah. Tangan kamu bisa memberi orang yang memerlukan bantuan kamu. Tapi kalau kamu sudah mati, satu senti pun kaki kamu tidak akan diizinkan oleh Allah untuk bergerak. Kamu tidak diizinkan untuk berkata-kata satu huruf pun. Kamu berkedip pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, umpam-umpam masih hidup, gunakan itu semuanya lima utik untuk setelah wafatnya kamu. Nggak manfaat kehidupan kamu di dunia ini. Kalau nggak kamu gunakan untuk akhirat kamu, nggak ada manfaat. Wallahi nggak ada manfaatnya. Yang kamu hitung semuanya itu akan diperhitungkan di hadapan Allah di hisab di hari di hari kiamat. Coba kamu hitung berapa kamu punya tanah, berapa kamu punya rumah, berapa kamu kekayaan, bakal akan dihitung di hadapan Allah. Untuk apa itu semuanya? Untuk kamu melupakan Allah. Untuk kamu tadi itu meninggalkan ibadah. Akan dihitungkan oleh Allah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau halal. Kalau haram dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala halal wa hisab wa haramuha adab itu dunia. Jasad kamu ini yang kamu cintai, yang kamu mandi setiap hari, yang kamu pakai dengan rapi setiap hari, entar lagi akan menjadi keroyokannya cacing tanah. Ntar lagi akan menjadi makanan nikmat bagi cacing-cacing tanah. Kamu geli dengan kecoa. Kamu geli dengan itu semut. Kamu jijik dengan itu cacing. Itu yang akan menikmati jasad-jasad kamu. Ba'da tasyaki, ba'da tasyahi wa akrid tayyibati ghadan yakulhumud humududu fitur durbi wa fil labini. Yaitu yang akan menikmati jasad kamu itu. Jangan kamu eh, anggap kamu itu akan hebat kalau kamu mati. Kamu akan jadi tengkorak. Jasadnya kamu akan menjadi bangkai yang menjijikan dan mengerikan. Semua kehidupan dunia kamu itu akan berakhir. Jasadnya kamu, pakaiannya kamu, rumahnya kamu. Semuanya akan berakhir. Karena itu, khut min hayatika limautik. Ambil dari kehidupan kamu untuk manfaat setelah matinya. gak? kamu fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi gharur jangan kamu menjadi orang yang ditipu oleh kehidupan dunia ini baik wa min sihhatika lisagamik ambil daripada sehatnya kamu untuk sakitnya kamu Hah? Pumpung-pumpung sehat Jangan tunggu sakit baru cari tasbih deh. Jangan kalau sudah kena setruk baru minta dituntun. Untuk ke masjid, untuk majlisil khair. Jangan kalau kamu sudah nggak bisa bicara baru minta untuk diajak zikir. Itu akan terjadi loh pada diri kamu. Yang sehat ini minta lagi sakit mau nggak mau itu sudah sunatullah karena itu khud min sehatika ambil kesempatan daripada masa sehatnya kamu untuk masa sakitnya kamu kena gini kalau kamu dalam masa sehatnya kamu, kamu gunakan untuk ibadah, kamu gunakan untuk zikir. Ketika kamu sakit tidak bisa melakukan itu, kamu tetap mendapatkan pahalanya. Sebagaimana kamu se sehat. Tetapi kalau kamu tadi itu gunakan untuk lupa ketika kamu sakit, kamu tidak punya kesempatan lagi. Matanya kamu bisa ngelihat ternyata bukan untuk membaca Quran. Telinganya kamu bisa berbicara ternyata bukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah. Nah, karena itu maksimalkan zikirnya, baca Qur'annya, sholatnya maksimalkan. Sehingga kalau sudah ketika sakit tetap akan mendapatkan pahala. Hah? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad khalaqnal insana fi ahsani Hah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala سافلين illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع Laqad khalaqnal insan, benar-benar aku telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sangat bagus, kuat. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian aku balik sampai ke tahap yang paling rendah. Kakinya asalnya kuat, agak bincang nanti. Lama-lama enggak kuat jalan. Lama-lama udah matanya begitu asalnya kelihatan semuanya pakai kacamata lama-lama nggak kelihatan nanti tumaradadnahu asfarasa, safirin makan hebat lama-lama nanti makanan tidak bisa harus dikit-dikit lama-lama nanti mungkin bubur lagi terus begitu tumaradadnahu asfarasa, safirin illal ladina amanu gimana berarti aktivitas semakin menurun ya kemampuan untuk bekerja beribadah semakin menurun. menurun illalladzina amanu amilus solihat kecuali orang yang beriman dan beramal soleh ah, aktivitasnya am, amal soleh falahum ajrun ghair mamnun tetap pahalanya nggak terputus artinya mata yang dulunya banyak membaca Al-Qur'an ketika sudah nggak melihat tetap dia mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an kaki yang ya, yang ahli sholat ketika sudah nggak mampu tetap dia akan mendapatkan pahala itu falam ajrun ghairu namnun. wa min faraghika li syughlik dan ambil kesempatan dari masa luangmu untuk masa sibukmu hah kalau kamu itu punya masa luang, gunakan untuk banyak ibadah. Jangan untuk rekreasi. Jangan untuk memanjakan nafsu. Jangan untuk semakin melupakan diri kepada Allah. Kerja udah, pagi kerja, sore kerja, mungkin malam kerja. Eh, dapat waktu satu hari libur, ketretes, kembatu perlunya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah udah lupa. Udah duniawi semuanya pagi sampai sore sampai malam. Hei, eh, punya kesempatan untuk ibadah digunakan untuk lupa. Terlihat ya, Sina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jarang kelihatan tidur, siang atau malam. Ditanya, "Kenapa nggak tidur ada di siang hari? Istirahat di siang hari?" Aku adalah Amirul Mukminin, digaji untuk ngurusi keadaan atau pemerintahan. Lah kalau saya gunakan tidur berarti saya akan makan gaji yang tidak benar. Kenapa dong digaji untuk bekerja digunakan untuk tidur? Kenapa nggak tidur malam hari? Kesempatan anak sama Allah. Udah pagi sibuk urusan bekerja malam hari kita gunakan untuk lupa kepada Allah eman eh, sayang tuh lihat bagaimana wa min faraghika li syuhulik baik kalau kita di atas dunia banyak waktu luang jangan kita berkata anak ini terlalu sibuk jangan khut khabarak Nanti akhirnya Allah membuat kamu sibuk terus. Allah kasih kamu waktu luang. Allah kasih kamu waktu luang, subhanallah. Allah telah mencukupi kamu semuanya, badan sehat, pekerjaan ada. Kebutuhan mungkin untuk setahun lagi masih bisa. Tapi Syekh Al-Hiris, tomak di dunia, membuat kamu dari itu seakan-akan tidak punya waktu. La, kadzab kabir. Ente punya waktu yang banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kamu tidak mengatur diri kamu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kamu menyatakan anak enggak punya waktu. Qul khabarak. Nanti akhirnya Allah tidak kasih kesempatan kamu untuk ibadah benar sama Allah. Nanti ada di akhirat enggak ada waktu lagi sudah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan bisa menyaksikan bagaimana neraka, bagaimana hisab, bagaimana mahsyar, bagaimana itu semuanya. Enggak ada waktu lagi untuk itu semuanya. Karena itu jangan main-main dan jangan membawa alasan yang tidak masuk akal. Taib. Wamin min syababika haramik. Dan ambil kesempatan dari masa muda kamu untuk masa tua kamu. Dia masih muda. Alhamdulillah, syukurullah. Masih muda, masih mampu. Kalau kamu punya anak tujuh, kalau kamu punya keluarga, kamu harus beri nafkah. Dari situ, lah masih muda, jangan hanya sekedar untuk futsal. Jangan hanya sekedar untuk main-main. Ambil kesempatan kamu, kamu bisa menghafalkan Quran, kamu bisa menghafalkan zubat, kamu bisa menghafalkan Alfia, kamu bisa menghafalkan hadis, kamu bisa menghafalkan itu. Ambil kesempatan, kalau udah tua nggak bisa. nggak mampu sudah. Kenapa harus tanggung jawab yang lainnya, harus bekerja, harus untuk keluarga, harus untuk nafkah, harus untuk bayar listrik, harus untuk bayar itu. Khud min syababi kali haramik. Pumpung masih muda, pumpung masih kosong, pumpung masih ada kesempatan. Hem, kan? jangan ya let, ya let. Ala syabab ya'udu yauman Fa'ukhbiru ma bihi Fa'ubur ma fa'ala bihil masyi masyibu nah, jadi berharap seandainya anak dulu ya seandainya anak dulu kelas maafi seandainya nanti sudah sengaja dulu begitu kok baik wa min ghina li fakrik dan dari masa cukupnya kamu untuk masa melaratnya kamu dengarkan baik-baik yang sekarang kaya inti sebentar lagi akan jadi calon melarat loh ya Mau nggak mau? Imma dunia ninggalkan kamu sebelum mati atau kamu mati jadi fakir. Fakir apa? Fakir amal. Kenapa? Harta kamu jadi fitnah semuanya. Nggak ada masjid yang kamu tinggalkan dalam kehidupan dunia. Nggak ada sodagoh jariah yang kamu tinggalkan dalam kehidupan dunia. Yang kamu tinggalkan bed kabir, rumah yang besar di rumah kamu TV yang besar, kendaraan yang mewah, alat-alat perabot yang mahal, duit yang berlimpah, badan. Apa yang kamu harapkan nanti kalau sudah, sudah mati? Kursinya kamu, perabot rumahnya kamu yang akan manfaat, kasurnya kamu, mobilnya kamu, tanahnya kamu, bangunan rumah kamu akan manfaat. Lah Pumpung masih ada. Imah kekayaan kamu hilang duluan sebelum kamu mati atau kamu mati hilang kekayaan kamu. Jangan sampai fakir ada di kubur nanti. Jangan nanti fakir ada di akhirat nantinya. Jadilah yang kaya, yang sekiranya kamu mati tetap pahala sholatnya ada. Yang sekiranya kamu mati tetap pahala kitabnya ada yang sekiranya kamu mati tetap pahala dakwanya ada yang sekiranya kamu mati tetap pahala sedekahnya ada terus begitu ah disinilah kamu berupaya pumpung masih cukup layubuni yakdir yufakir yakdir yufakir yang memberi kekayaan bisa menjadikan orang fakir lo ya secepat mungkin bisa menjadi fakir wa khud min ghinaka lifagrik nah ambil kesempatan ketika kamu kaya untuk masa melaratnya kamu kalau fagir dunia bisa menjadi orang yang kaya ada di akhirat tapi kalau sudah fakir di akhirat parah nantinya Hah? susah nantinya Fagir nggak punya anak yang soleh fagir nggak punya amal soleh fagir nggak punya sedekah jariah, fakir. Tapi lihat orang-orang dulu, subhanallah. Ini kok kita lihat sekarang ini kalau bukan karena bekahnya orang yang dulu mungkin kita ini nggak punya apa-apa. Hmm? Wakaf masjid itu bekasnya orang dulu. Wakaf kuburan itu juga orang yang dulu. Orang dulu tuh kaya-kaya. Yang sekarang nggak ada punya wakaf-wakaf itu. nggak punya itu semuanya. Melarat itu semuanya nanti ada di akhirat nantinya. Lah, karena itu pikir baik-baik. Khud min ghinaka gabla fagrik. Sebelum kefakiran datang kepada kamu dan kamu menyesali, ya let, ya let. Seandainya, seandainya, seandainya, maka kesempatan sekarang. Al-bidar, al-bidar, gablal fawati, innama anta urdatul al-fati, al-bidar, al-bidar. Cepat, cepat segera jangan ditunda lagi gabdal fawat sebelum kamu kehilangan kesempatan semuanya itu kehilangan masa muda kehilangan kekayaan kehilangan kehidupan kehilangan masa luang nah, nama anta urdutul afati kamu itu kamu itu sasaran daripada segala afat penyakit itu akan sampai kepada kamu masalah akan sampai kepada kamu keruwetan itu akan sampai kepada kamu sampai puncaknya mati akan sampai kepada kamu innama anta urdatul afa afati Hah? Nah, karena itu adik kita koreksi sebelum itu terjadi kepada kita betul-betul kita manfaatkan segera jangan nanti insyaallah ba'da sanaten ba'da thalasa sinin ba'da arba' sinin la segera belum tentu masa depan itu waktunya inti ya belum tentu masuk masa depan waktunya kamu karena itu penting kan untuk segera bersikap untuk wafatnya kamu wallahu a'lam